iya uh, ibu teh kan hanya bikin ya artos ka tilas eta kanggo nasir darah pan ibu kuda ditambi darah tambi darah mun ibu teh darah teh kantun sekecelak deui <laughs> aduh barangkali itu mah sus darahnya darah dingin aduh sakecelak deui darah kuri mumun aduh kuri ditambah ku darah naon sita darah muda uh, <laughs> bapaknya um, bapak terus gaduh nyawat mengi atau miringnya rios Ini pewe didinya Ankuri. Eh. Siti Sondari. eh, hmm, Sugante. Tuh, nya asa-asa kata Ibu. Asa-asa sintuyahan. Won, man. Di, di kamar sabaraha cenah oi. Di Salamang eh sal 12 nah, kan. Sal 12 Mohon. kamar kamar ya kamar 12 gitu. Kamar 12. Nya. Sal genep. Nya, ternyata nyata sok Kang maju Kang ngarep Kang. Uh. Sok karena kebeca uh. Kang nya. Nah, nambe tekan sareng abdi. mohon kumaha kinten-kintenna suster upami dipilihkeun ku simkuring. Hari ah. bapak sumping nak teh bade ngalayat garwa bapak atau napi bade ngalamar abdi. Ya, kecu pada sakantanannya dilamar dari tema tereh modar gitu. Halo. Ah, cabona. Tak itu gini ibu. Cuma cara ke ibu teh Aduh, pada ngalayat ibu, pada ah. ngalamar abdi. Bisun ah, bisun kendri dona banyak bunya. Emang ayah nagi abdi pada mahot gitu. Ayo nu kerasa naon jem? iya, iya. Sirah. Sirah. Juga iya. teh mana mana teh bete. Teu naon ta kan? Heeh. Teu eling Bapak, bapak. Ulang ulang ulang. Abdi pada kapan keur heula tuh? Mangga mangga mangga. Mangga bapak sing jong-jong mm-hmm. sasanohan. Sanes bapak teh kena ngemutan mutan abdinya. Iya. Oh, Ieu iya, atuh. Sunuh tuh. <coughs> Sunuh lah Pak. Duh. Kamu yang jurik eh, susah. sana pada nanas kan gaji. Anjing pada ngeceloknya ya kuring ke rumah. Keur <laughs> bayar ke rumah sakit. Oh, di dia mah rumah sakit di dia mah dah ya ucilak ecelok, Pak. Ya mohon dupi sadintena sabaraha rumah sakit yuk. Ya? Eh, biaya perobatannya serem serem biaya tablet, serem biaya simbut, serem biaya ranjang. Sadayana sadinten teh katitina tujuh ribu. tujuh ribu. -mm. Ya mohon. para para sasi pun bojo di dia. 16 tahun. <laughs> mans binaplas tahun simpangi tungkun won sebera haun kira-kiralas tahun saburan te sappoena tujuh rebu tujuh rebu tujuh belas tujulas rebu kalilas tahun tahun menant jemputan itu ka meli obat naon ah seatanlawikan terus aduk coba bener